Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Lum'atul Iqtiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 126 dari cetakan kami, cetakan Saudi ini ya. Nah, barakallahu fiikum yaitu kita baca kalamnya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih. Bagian atas itu beliau nukilkan kalamnya sebagian sahabat. Yang kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak hanya dihafal, tidak hanya dihafal, tidak ada tidak ada hanya dihafal dan juga tidak dilantunkan saja. Paham ya? Tapi dipelajari dan diamalkan. Nah, barakallahu fikum diamalkan di situ. Paham ya? Itulah inti daripada menghafal dan juga nah, membaca Al-Qur'an. Disebutkan kemarin bukan semata-mata perindah bacaan dan mengetahui qiraah sab'ah atau qiraah asyarah. Taruhlah dia hebat bacaannya sampai qiraah sab'ah, qiraah asyarah indah bacaannya, tilawahnya, masya Allah. Tapi kalau nggak mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka kata beliau kemarin apa? Tidak ada manfaatnya lah yang Pak Sahibu. Pemiliknya tidak bermanfaat. Seperti orang sufi ya, banyak orang sufi yang mereka hafal Al-Quran mungkin luar biasa, tapi digunakan mencari apa? Uang. Ketika ada orang meninggal dunia, khotaman dia. Duduk dari pagi sampai sore, kataman Al-Quran di situ, nanti pulang kasih amplop. Allah mustahil banyak seperti itu. Allahul musta'an. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi kata beliau intinya adalah apa? Diamalkan. Nah, diamalkan. Nah, barakallahu fikum isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Dan kadangkala boleh kita minta saudara kita baca Al-Qur'an kita mendengarkannya. Paham ya? Nah, kadangkala kalau kita mendengar suara orang lain itu lebih menyentuh kadangkala seperti itu daripada kita suara kita sendiri. Makanya suatu ketika Rasulullah pernah meminta agar apa? Nam Abdullah bin Mas'ud membacakan suatu bacaan. Paham ya? Rasulullah ingin mendengarnya itu surat An-Nisa waktu itu. Kemudian ketika sampai pada perkataan Allah Taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahid wa ji'na bika 'ala haula syahida?" Maka bagaimana apabila kami mendatangkan setiap umat itu saksinya dari kalangan Rasul? Dan kami datangkan engkau sebagai saksi untuk mereka. Rasulullah mengatakan, "Hasbuk, hasbuk." Cukup, berhenti. Faltafata kemudian Abdul Mas'ud menoleh faida ainahu tadrifan. Langsung kedua air matanya atau kedua matanya Rasulullah berlinang. Menunjukkan bahwasanya kadang kadangkala kita mendengar suara orang lain itu lebih tersentuh gitu kadang kadangkala ya. Mungkin suaranya indah, tajwidnya bagus, lantunannya masya Allah sehingga kadang kita mendengar suara orang lain baca itu tersentuh. Di saat itulah dia mungkin mengingat surga dan neraka atau merenungi ayat-ayat tadi akhirnya menangis. Itu diperbolehkan ya. Nah, barakallahu fiik, mendengarkan suara saudaranya. Kita lihat bagian atas itu Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaihi wa qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma i'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifdzi ba'di hurufih. Masyaallah. I'rab Al-Qur'an nanti sebutkan apa itu i'rab maksudnya? I'rab Al-Qur'an itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Disebutkan di bawah itu kalamnya Syekh Saleh Fauzan menjelaskan kalamnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maknahu maknanya anna itqanal qiraah bahwasanya memantapkan bacaan, memutkinkan bacaannya wa adamal lahn dan tidak ada kekeliruan dalam bacaan ahsan lebih baik, lebih bagus Nah, barakallahu fikum minal hifdzi al kathir alladhi fihi Daripada hafalan banyak tapi banyak salahnya. Banyak kekeliruan dalam bacaan. Wa fihi khata' ada kekeliruan. Fa kaunuka tahfad qalilan al-Qur'an, maka keadaan kamu menghafal sedikit daripada Al-Qur'an, perhatikan ya. Naam, wa tutqinuhu dan kamu memutskinkan memantapkan hafalan tersebut, wa tu'ribuhu dan kamu perindah bacaan tersebut alal wajhil matlub sesuai dengan sisi yang diinginkan ahsan lebih baik min kaunika taqra katsiran lebih baik daripada kamu baca banyak nah ini nasihat jadi lebih baik kalau antum menghafal Al-Qur'an itu senantiasa diiringi dengan belajar tajwid sehingga ketika sudah hafal Al-Qur'an itu bacaannya terkondisikan dulu gitu yang kan banyak orang yang kadang nah barakallahu fikum hafal Al-Qur'an dia enggak peduli tajwidnya sehingga ketika sudah selesai Al-Qur'an bacanya banyak salah paham ya walaupun sedikit tidak masalah adanya pelajaran tahsin eh, adanya pelajaran tajwid itu fungsinya untuk apa? Nah, barakallahu fiik membenahi dan juga agar orang itu bisa mengeluarkan huruf-huruf sesuai dengan apa? makhrajul huruf, sesuai dengan tempat keluarnya huruf tersebut. Paham ya? Karena kita orang mana? Orang Indonesia, ada orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi, lahjahnya beda-beda. Kalau orang Jawa yang paling kental sulit diubah huruf apa? ain. Karena sukanya apa? ngarit. Iya enggak? Ngarit, eh, ngaji, eh. Ainnya yang ngang itu. Nah, itu harus diubah. Barakallahu fikum. Kemudian ada di daerah Sumatera atau sekitarnya eh, zal dibaca pakai zai, ustaz. Kefaluk ustaz, ustaz. Atau pakai sin kata ustaz. Ustaz itu. Paham ya? Maksudnya apa barakallahu fi kekeliruan tersebut itu bisa dipelajari dalam apa? Tajwid makharjul huruf tadi itu. Naam. Itu sekedar selingan bahwasanya kita orang Indonesia, bukan orang Arab. Orang Arab saja, perhatikan, orang Arab saja itu mereka juga masih belajar tajwid, orang Arab padahal. Belajar tajwid, belajar nahmu, belajar bahasa Arab, orang Arab sendiri. lah kita bukan orang Arab, orang ajam. Eh, orang ajam. Jadi harus apa? Harus lebih semangat lagi mempelajarinya. Jadi kalau menghafal Al-Qur'an, nah kalau fikum upayakan diiringi dengan belajar tajwid, tahsin atau yang semisalnya. Nah, kita lihat lagi, simak kitabnya ya. Simak kitabnya. Na'am barakallahu fikum, lakinnaka la tuhsin qira'atah 'ala wajhil matlub. Ewa. Akan tapi kamu ternyata tidak memperindah bacaannya sesuai dengan sisi yang diinginkan. Maksudnya apa maksudnya barakallahu fik? Maksudnya kamu hafalkan eh, dalam kondisi sedikit hafalannya, tapi sesuai dengan sisi yang diinginkan, mulai tajwidnya, kemudian apa barakallahu fikum nah hukum-hukumnya itu jauh lebih baik daripada kamu nah barakallahu fikum nah banyak hafalannya tapi apa? tidak memperindah bacaannya. Karena dorongan motivasi banyak sekali ya. Nah sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Man lam yatahanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang tidak melantunkan, mengindahkan bacaan Al-Qur'annya bukan termasuk bagian dari kami. Paham ya? Karena apa? Allah Taala juga mengajurkan dalam Al-Qur'an Karim marattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Qur'an dengan tartil. Ya semuanya semampunya karena manusia itu kan banyak kekurangan. Kadang ada yang seperti barakallahu istilahnya sengau, seperti anak itu sengau. Paham ya? Atau sebagian yang lain sengau, sengau itu biasanya mengungkapkannya ucapannya itu kebanyakan hidung gitu loh. Paham ya? Itu kadang sulit juga, harus diobatin. Paham ya? Dengan cara memperbanyak latihan bacaan atau yang semisalnya. Paham ya? Ada juga yang sengaunya itu mendalam. Jadi kalau ngomong sengau. Hah? Eh, sengau. lamnya seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Itu dipelajari juga. Ada yang bisa terobati dalam artian nah sembuh tapi dengan cara yang payah juga, gurah atau yang semisalnya. Ada yang memang ya semampunya, intinya udah tahulah hukum-hukum tajwid, idharnya, ikhfa'nya, kemudian idghamnya, eh, kemudian eh, mat wajib mutasil madja'id munfasil, matabi'i. Paham ya? Nah, jangan sampai keliru. Karena intinya kan baca Al-Qur'an tersebut kenapa harus mempelajari mutajwid agar tidak keliru keliruan kekeliruan yang apa? Yang jami. Itu kekeliruan yang parah yang berbahaya, yang sampai mengubah makna. Domirnya kata gantinya bahaya. Ya kan? Seperti itu, Nam. Kita lihat sini. Qala al-Imam Al-Qudamah rahimatullah Perhatikan. Wa qala Ali radhiyallahu Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Beliau nukilkan kalamnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di sini, "Man kafara bi harfin minhu faqad kafara nabihi kullah." Paham ya? Naam. Apa berarti kullih. Artinya apa? Barang siapa yang kufur dengan satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka sungguh dia telah kufur dengan seluruhnya. Dia enggak ada, enggak yakini bahwasanya apa? Huruf itu bagian dari Al-Qur'an. Itu berarti dia tidak meyakini semuanya. Paham ya? Berarti dia apa? Kufur terhadap semuanya. Kalau kufur kufur satu saja ya, mengingkari satu huruf dalam Al-Qur'an saja, itu berarti dia mengingkari semuanya. Contohnya apa? Yasin bukan Al-Qur'an itu. Yasin itu bukan Al-Qur'an. Eh, bukan Al-Qur'an itu. Paham ya? Itu berarti dia apa? Kufur terhadap semua Al-Qur'an. Padahal sudah kami jelaskan dan juga jelaskan para ulama, al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang Nah, barakallahu fikum terputus-putus dalam Al-Qur'an seperti sad, nun, terpisah-pisah seperti itu, itu masuk bagian Al-Qur'an juga. Paham ya? Yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sok tahu Toha nama Rasulullah. Yasin nama Rasulullah. Paham ya? Seperti orang-orang sufinya kan meyakini itu, ya enggak? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Allah musta'an. Rasulullah yahdiyahum. Naam. Kita lihat sini barakallahu fik syarahnya. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah. Fa kaifa idza ankara ayatan? Satu huruf aja berbahaya, kemudian bagaimana kalau dia mengingkari satu ayat? Satu ayat, satu huruf saja itu bisa terjatuh dalam kekufuran. Bagaimana kalau satu ayat yang diingkari? Au ankara suratan atau bahkan malah mengingkari satu surat. Au suwaron atau surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Seperti Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu meyakini Al-Qur'an yang kita pegang ini, yang kita ya barakallahu kita bahasin kurang gitu loh. atau mereka belum sempurna. Allah musta'an, bahaya. Fakufruhu asaddu wal iyadillah. Maka kufurannya lebih parah wal iyadillah. Au angkara kalimatan al Qur'an atau malah mengingkari nam salah satu kata dari Al-Qur'an, diingkari sama dia, bukan bagian Al-Qur'an itu, misalkan. Allah musta'an. Kufruhu asad, kekufuran lebih parah lagi. Li'annahu Nam jahada kalimillah dikarenakan apa? Dia menentang, mengingkari. Nah, atau li'annahu juhdun kalimillah dikarenakan itu adalah perbuatan apa? Pengingkaran terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil munasabati ba'dun nas yadhunnu anna Toha ini dijelaskan di sini lihat itu Toha kata beliau bil munasabah Nah, dikarenakan ada kecocokan kesesuaian Disebutkan sini, ba'dun nas sebagian orang yadhunnu mengira, menduga anna Toha wa Yasin min asma'ir rasul ini. Eh? Toha dan Yasin nama rasul. Makanya ada orang yang orang awam kadang namakan anaknya siapa Pak? Anaknya Pak namanya Yasin. Lah kok bisa nama Rasulullah katanya. Banyak seperti itu kan? Siapa namanya Pak Toha? Eh? Siapa Toha? Kenapa? Karena nama Rasulullah. Nah itu keyakinannya keliru. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Wa hadza ghalatun ini kekeliruan. Toha minal huruf al-muqatta'ah. Toha, ya kan? Toha termasuk huruf muqatta'ah, huruf yang nambahkan barakallahu fikum, nam terpotong-potong atau terputus-putus. Toha. Ya kan? Harfan dua huruf. Kadzalika Yasin. Seperti itu pula Yasin. Eh? Nah, kata mereka Yasin itu artinya ya Rasulullah katanya. Allah mustantaha Toha, ya Rasulullah juga artinya. Itu keliru. Nah, seperti itu pula Yasin ya harfun, wasin harfun, ya harfun, sin harfun. Walaysa huwa min asma'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana itu bukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yusammuna auladahum ya kan ini lihat ini. Oleh karena itu mereka menamakan anak-anak mereka Yasin wa Toha. Antum pernah jumpai orang kampung gitu, namanya Toha itu ada kan? Ada. nama Yasin ada juga. Paham ya? Dulu punya teman sana nih, Gamat saudara kita ahli sunnah juga namanya Yasin orang Jazair paham ya nah barakallahu fikum mungkin nah beliau sekarang di Hami di Syekh Abdul Hamid eh, Syekh Abu Bilal ya nah Yasin Al-Jazairi nama Yasin nah memang sudah kebawaan ya dalam artian orang tua yang namakan ya cuman orang awam biasa menamakan itu alas alasannya karena nama nabi itu loh itu kelirunya paham ya nah Walidalika oleh karena itu isamuna auladahum Yasin wa Toha. Zaman minhum anna hadhi asma' ma'a annaha huruf muqatta'ah. Oleh karena itu mereka menamakan anak-anak mereka Yasin dan Toha. Beranggapan bahwasannya itu termasuk nama Nabi. Paham ya? Padahal itu adalah apa? Huruf muqatta'ah. Paham ya? Huruf-huruf yang terpisah dalam Al-Qur'an. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita yakini ada maknanya, cuma yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup yang terakhir, perhatian baik-baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih matan bagian atas itu wattafaqal muslimun ala abdi suwaril Qur'an wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi. Kaum muslimin telah sepakat mengenai apa? Enam jumlah surat-surat Al-Qur'an dan ayat-ayatnya dan juga kata-kata dan huruf-hurufnya. Paham ya? Maksudnya ada ada suratnya, ada ayatnya, ada kalimatnya, ada hurufnya. Sepakat mereka semuanya. Kita lanjutkan sekalian, wala khilafa bainal muslimin fi anna man jahada minal Qur'an suratan aw ayatan, simak baik-baik itu matan bagian atas itu, aw kalimatan aw harfan nam mut nam muttafaqan alaih annahu kafir. Wa fi hadha hujjatun qati'atun ala annahu huruf. Perhatikan ini dan tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwasannya barang siapa yang mengingkari satu surat atau satu ayat atau satu kalimat dari Al-Qur'an atau satu huruf yang sudah disepakati maka dia kafir. Paham ya? Surat Al-Baqarah bukan bagian Al-Qur'an, kafir hati-hati. Paham ya? Secara global karena termasuk istihza. Paham ya? Kalau sudah beristihza dengan ayat Allah, beristihza dengan Allah taala, ngolok-ngolok, ngejek, paham ya? Toha, eh, Yasin itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Ngejek seperti itu bahaya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'dziru La ta'dziru qad kafartum ba'da imanikum. Paham ya? Kafir sudah. Paham ya? Walaupun ngolok Allah ngajak teman bertanda, hati-hati. Paham ya? Ah, ancamannya berat. La ta'dziru jangan minta maaf lagi sudah. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian kafir. Wal a'yadu billah. Naam. Kita lihat di sini, wa fi hadza hujjatun qati'ah pada penjelasan ini terdapat hujjah argumen yang sangat pasti dan kuat ala annahu huruf, bahwasanya Al-Qur'an itu ada huruf-hurufnya. Paham ya? Al-Qur'an ada huruf-hurufnya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Qala Syekh Shalal Fauzan atabahullah bagian bawah itu, la syakka anna al-Qur'ana ma'rufu na ma'rufun adadu ayatihi wa adadu surah suwarihi wa adadu hurufihi tidak diragukan lagi bahwasanya Al-Qur'an sudah diketahui jumlah ayat-ayatnya ya wa Nam, dan jumlah surat-suratnya dan jumlah huruf-hurufnya wa man arada ma'rifata dzalik dan barang siapa yang ingin mengenal dan mengetahui hal tersebut berapa jumlahnya fal kutuba ulumil Qur'an al-musamma bi usul tafsir. Maka hendaknya dia meninjau ulang ya, meninjau ulang melihat kitab-kitab ilmu Al-Qur'an yang dinamakan dengan apa? usul tafsir. Paham ya? Nah, misal seperti kitab Al-Itqan dari Imam Suyuti. Wa ghairihi dan selainnya min kutubi usul tafsir dari kitab-kitab yang membahas seputar apa? usul tafsir. Qala Syekhul Fauzan atsabahullah yang terakhir, man angkara al quran au angkara suratan minhu, barang siapa yang mengingkari Al-Qur'an atau mengingkari salah satu surat dari Al-Qur'an au ayat minhu atau ayat Al-Qur'an au harfan atau satu huruf dari Al-Qur'an annahu kafir fi ijma'il muslimin. Orangnya kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Lakin, perhatikan ini, lakin akan tapi Bisyartin dengan syarat an yakuna hadal harfa muttafaqan ala ini. Tapi dengan syarat yang dia ingkari itu huruf yang telah disepakati apa? kesahihannya. Paham ya? Seperti itu. Dan bisa dikatakan semuanya nah huruf dalam Al-Qur'an tidak ada yang tidak sahih. Paham ya? Oleh karena itu kita harus waspada hati-hati. Jangan sampai kita nah bicarakan atau merendahkan atau ngajak-ngajak atau ngelola Al-Qur'an atau isi kandungan Al-Qur'an. Nah, wallahu alam shawab ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah